Ada yang simpati kepada kaum teroris karena melihat keteguhannya. Sehingga dia nggak rela kalau dikritik. Ini bukan cara berprinsip Islam. Perlu diketahui bahwa kaum khawarij di masa awal yang kemudian memberontak kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib yang kemudian suasana ketika saat itu semakin panas. Maka Khalifah Ali bin Abi Thalib memerangi mereka, menyerang mereka. Siapa yang diserang? Mongol kan? Tentara Soviet kan Atau Amerika? Atau Yahudi? Bukan. Kaum Khawarij, orang-orang sholat, orang-orang ahli puasa. Nah. Ahli baca Quran tetapi sayang bacaannya nggak bisa menyentuh kolbunya. Ditumpas mereka sudah hancur, tapi tersisa sekian orang melarikan diri. Sekian orang yang melarikan diri ini enggak kemudian putus asa atau berhenti perjuangannya sampai di sana. Dan jangan ada tanggapan bahwa khawarij itu terjadi hanya di masa itu saja. Jangan. Jangan dikira bahwa khawarij sudah selesai ceritanya bahwa ini riwayatmu dulu. Selesai, ini kisah. Enggak, Rasulullah menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim rahimahullah tentang kaum Khawarij ini. Dari hadis Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya Rasulullah menyatakan, "La yazalu yakhrujun hatta yakhruja akhiruhum ma'al Masih Dajjal." Mereka akan terus senantiasa dari generasi ke generasi, dari masa ke masa akan terus muncul sampai generasi terakhirnya nanti akan keluar bergabung bersama Dajjal. Para hadirin, lah sekian orang segelintir orang yang selamat waktu itu melarikan diri, mereka mulai menyusun kekuatan baru. Maka mereka berikutnya adalah membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Siapa tokohnya? Seorang yang bernama Abdurrahman bin Muljam seorang yang bernama Abdurrahman bin Muljam yang tega menebas kepala Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan keyakinan bahwa Ali telah kufur dengan keyakinan bahwa ini adalah jihad fisabilillah. Ketika selesai membunuh Ali bin Abi Thalib, ibn Muljam ditarik ke meja eksekusi ditarik untuk dieksekusi sesuai dengan perlakuannya. Perlu diketahui siapa Ibnu Muljam ini. Ini penting para hadirin. Penting untuk kita belajar sejarah. Dijelaskan oleh Syekh Saleh Al Syekh Habibullah tentang siapa Abdurrahman bin Muljam ini disebutkan dalam buku beliau Fitnah Takfir Kata beliau Abdurrahman bin Muljam adalah rajulun salih في أول أمره أرسله عمر بن الخطاب إلى مصر طلبه طلبه عمر بن العاص الرحمن bin Muljam ini adalah pada awalnya adalah seorang yang soleh ahli ibadah yang dikirim oleh Umar ibn Khattab ke negeri Mesir dikirim dari Madinah menuju Mesir untuk mengajarkan kepada umat Islam tentang membaca Al-Quran Pengiriman ini atas dasar permintaan gubernur Mesir pada waktu itu yaitu sahabat Amr bin al Dikirimlah Abdurrahman bin Muljam. Kemudian Umar bin Khattab ketika mengirim Abdurrahman bin Muljam ini menulis surat kepada gubernur yang ada di Mesir. Kata Umar bin Khattab, "Arsaltu ilaika rajulan huwa Abdurrahman bin Muljam min ahli Al-Qur'an. Athartuka ala nafsi فإذا أتاك فاجعل له دارا يقرئ الناس فيها القرآن وأكرمه Aku telah utus kepadamu wahai gubernur Amr Las seorang yang bernama Abdurrahman bin Muljam seorang yang ahli dalam bidang Quran kalau dia sampai ke negeri Mesir sana tolong Kata Amirul Muminin, bangunkan sebuah tempat, sebuah pondok pesantren yang di tempat itu dia akan mengajarkan umat Islam di Mesir tentang Al-Quran. Dan tolong kata Umar bin Khattab, Khalifah, muliakan orang ini. Ini Abdurrahman bin Muljam. Hari berganti hari, terus waktu berjalan, dia rupanya bukan orang jenis yang sering belajar tentang ilmu. Akhirnya terpengaruh dengan syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan pemikiran kaum khawarij. Ketika Khalifah Umar sudah meninggal, kemudian berganti Utsman bin Affan, sekian tahun Utsman bin Affan meninggal, kemudian digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Masa ini berlalu penuh dengan syubhat dari kaum khawarij yang ditebarkan pertama kali oleh Abdullah bin Sabah al-Yahudi perintis kaum Syiah Rasulullah yang kemudian syubhat ini terus bersebar dari mulut ke mulut. Akhirnya Abdurrahman bin Muljam termasuk seorang yang termakan, terbawa oleh fitnah pemikiran kaum Khawarij. Akhirnya para hadirin yang saya muliakan, Abdurrahman bin Muljam inilah sang atau pembunuh Ali bin Abi Thalib. Lah, ketika dieksekusi. Pada waktu itu disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Talbis Iblis tentang bagaimana proses eksekusi terhadap Ibnu Muljam. Coba ini kita perhatikan. Begitu menyentuhnya kepada hati. Begitu luar biasanya keteguhan dia perjuangannya. Ketika Abdullah bin Ja'far sang eksekutor yang diperintahkan oleh Amirul Mukminin untuk mengeksekusi Ibnu Muljam sudah menyiapkan pedang-pedangnya dan hendak memenggal Abdurrahman bin Muljam Abdurrahman menyatakan tolong jangan aku dibunuh sekaligus tolong jangan langsung ditebas tetapi aku meminta agar engkau memotong-motong anggota tubuhku ini, mencincang-cincang anggota tubuhku ini, supaya aku bisa melihat bagaimana tubuhku ini dipotong-potong, dicincang-cincang dalam rangka membela agama Allah. Maka permintaan Ibnu Muljam dituruti. Dipotonglah kedua tangannya. Dalam keadaan dia tidak bergerak sedikit pun dan tidak menjerit apalagi minta gerasi, apalagi naik banding. Nggak perlu. Potong tangannya, tenang dia. Dipotong kedua kakinya. Dalam keadaan tetap dia tegal. Sambil dia membaca surat Al-Alaq. Bisa dipotong-potong tubuhnya dia membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. luar biasa. Dibaca ayat itu satu persatu, ayat demi ayat. ini insana min 'alaq. Terus sambil dipotong anggota tubuhnya, kedua matanya ditusuk dengan paku yang membara dari besi. Sehingga matanya itu melelehkan bukan air mata tetapi darah. Dalam keadaan dia terus ayat demi ayat dibaca dari surat Al-Alaq itu. Ketika sampai Abdullah bin Ja'far sang eksekutor hendak memotong lidahnya, Ibnu dan bacaan Ibnu Murjan itu lebih bagus mungkin dari bacaannya Sudet atau Suraim ya. Ketepatan ucapannya. Ya. Ketepatan makrot-makrotnya. Dia ahli Quran yang kata Umar dulu Khattab kepada gubernurnya di Mesir Amr bin As, di Madinah itu butuh loh kepada Abdurrahman bin Mujam sebagai guru ngaji. Ya, butuh loh. Kami sengaja utuskan utus dia ke engkau ke Mesir ngalahkan. Bayangkan, yang butuhkan itu bukan sebuah kampung, bukan sebuah pondok pesantren ya. Yang membutuhkan ini orang-orang Madinah. Yang lahir itu sudah bisa ngomong naamla sudah bisa mengucapkan bahasa Arab, masih belajar Quran, dibutuhkan oleh orang-orang Madinah. Bukan oleh orang-orang sumber sari, wala kecamatan Pasuruan, wala Fien. Nah, bukan. Ya. Orang-orang Madinah ini yang butuh. Umar bin yang menyatakan. Jadi bacanya tepat. Lah, ketika hendak dipotong lidahnya, jangan. Kata Abdurrahman bin Mujah. Jangan dipotong lidah. Bunuh aku dalam keadaan lisanku ini. Aku ingin aku dibunuh dalam keadaan lisanku terus menyebut nama Allah. Masya Allah. Luar biasa Ibnu Muljam. Jadi bukan preman ya. Bukan. Bukan kemarin taubat, kemudian ini ha, ah, ikut jamaah jihad. Enggak. Kemudian ngebom, letakkan diri, bunuh diri juga. Ini orang ahli baca Quran, ahli ibadah. Dibutuhkan oleh amirul mukminin loh, bukan oleh pondok pesantren tertentu. Para hadirin yang saya muliakan, sehingga dengan itu jangan sampai kita ini memahami Islam dengan cara-cara mengedepankan logika di atas Al-Quran dan Sunnah, mengedepankan perasaan di atas Al-Quran dan Sunnah.